102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia Adillahu fala mudillana Wa mayudlilhu fala hadiyana Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma aftah lana hikmataka Wansur alaina rahmataka Ya dal jalali wal ikram Ya muqallibal kulub, Sabit qulubana ana dinik Allahumma musarrifal qulub Sarrif qulubana ana ta'atik Allahumma nawir qulubana Allahumma nawir qulubana Allahumma nawir kulubana. Binuri hidayatik Kama nawatal ardu binuri syamsik Abadan abada Birahmatika ya rahmat rahimin Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana mungkin kita berani mencari kebenaran tanpa minta kepada sumber kebenaran. Allah pemilik kebenaran. Allah Maha Kuasa menghujamkan kebenaran di hati hamba-hambanya. Tidak ada kebenaran yang bisa kita pahami tanpa izin Allah. Tidak ada kebenaran yang bisa menghujam di kolbu tanpa izinnya dia memiliki hati kita sangat tidak sopan kita menginginkan kebenaran tidak minta kepada pemiliknya sangat sombong kita ingin mengerti tidak meminta kepada yang maha kuasa memberikan pemahaman Allah maha dekat wa huwa ma'akum aina kuntum dan dia bersamamu dimanapun kamu berada Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Saudaraku sekalian, kita simak sebuah hadis yang di dari kitab jami'nya Imam At-Tirmidzi. Hadis ini agak panjang, kita simak. Kita dengar bersama. Bismillahirrahmanirrahim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ia berkata Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika Rufi'atil aklam wa juffatis suhuf Pada suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu beliau berkata kepadaku Ya gulam wahai anak kecil sesungguhnya aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat Jagalah Allah niscaya dia akan menjagamu Jagalah Allah niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah semata. Ketahuilah bahwasannya apabila umat ini berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk menimpakan suatu bahaya kepada engkau, maka mereka tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali dengan sesuatu yang telah Allah gariskan untukmu. Pena-pena telah diangkat dan catatan takdir telah kering. Hadis Imam At-Tirmizi hadis hasan sahih. Saudaraku sekalian ini penting. Kata Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau berkata, barang siapa yang memenuhi hatinya dengan ridho terhadap takdir, maka Allah akan memenuhi dadanya dengan kecukupan, dengan keamanan dan qanaah dan dia akan memusatkan hatinya untuk mencintai Allah kembali dan bertawakal kepadanya namun barang siapa yang bagian dari ridho luput dari hatinya maka hatinya akan dipenuhi oleh kebalikannya galau merasa kurang merasa terancam dan dia disibukkan oleh hal-hal yang menjauhkan dari kebahagiaan dan keberuntungannya. Jadi keyakinan kepada takdir ini luar biasa. Nah saudaraku sekalian, jadi hadis yang dari Ibnu Abbas ini, Hai hey, Gulam ini kepada Ibnu Abbas. Ihfazillah, jagalah Allah. Allah tidak membutuhkan penjaga. Allah penguasa langit dan bumi yang kita jaga adalah perintah-perintahnya larangannya semakin kita fokus untuk menjaga diri dari apa yang Allah sukai lakukan Allah tidak sukai tinggalkan maka ihfazillah jagalah Allah yahfazka Allah akan menjaga kita jadi jangan risau dengan penjagaan Allah karena dia menyaksikan kepatuhan kita. Kita patuh kepada Allah, Allah melihat dengan nyata. Wallahu khabirun bima ta'malun dan Allah Maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Allah akan menjaga kita dan kalau kita ingin merasakan kehadiran Allah sama. Ihfazillah tajidhu tujahak kita akan merasakan nih kalau kita terus ngejaga perintah Allah fokus ke sana maka engkau akan mendapati dia di hadapanmu jadi orang-orang yang bisa marifat itu orang yang fokus sekali menjaga apa yang Allah sukai dan menjaga diri dari apa yang tidak Allah sukai nah saudaraku sekalian ini sederhana tapi ini mantap karena ini melatih fokus. Ihfazillah. Kita disuruh terus fokus, menjaga saja ke sana konsisten. Selebihnya Allah yang ngurus. Kita ingin dijaga, maka jagalah Allah. Nah selanjutnya, kalau kita mau minta sesuatu, ida sa'alta fas fas'alillah, maka mintanya hanya kepada Allah. Juga ketika kita minta tolong, pastain billah, hanya ke Allah. Jadi mulai sekarang selain Allah itu tidak usah jadi pusat perhatian. Karena yang punya segala-galanya hanya Allah, yang kuasa atas segala-galanya hanya Allah. Satu-satunya yang bisa menentukan takdir hanya Allah. Selain Allah tidak bisa menentukan apapun yang dijanjikan orang tidak akan jumpa kepada kita tanpa izin Allah. Apapun yang diancamkan orang tidak akan menyentuh kita tanpa izin Allah. Mutlak segala sesuatu hanya terjadi biiznillah. Ini penting sekali. Karena sepanjang kita masih menganggap ada penentu selain Allah, kesanalah kita akan mengabdi. Kesanalah tumpah hati kita harapan kita, takut kita kepada selain Allah. Ketika kita menganggap pemberi rizki adalah pembeli, maka fokus kita lebih kepada pembeli daripada kepada Allah yang menggenggam pembeli. Tidak usah heran kalau kita lihat ada pedagang yang memuji-muji dagangannya berlebihan, mengemukakan janji-janji muluk ini pasti makhluk yang menjadi tumpuan dia termasuk orang yang mencari jodoh dengan rayuan-rayuan gombal kata-kata muluk disangkanya jodoh bisa ditentukan dengan rayuan walaupun sudah berbusa mulutnya kalau Allah mengatakan tidak, tidak Termasuk yang ya cari muka kepada atasan karena dia menganggap atasan yang menentukan karirnya. Tapi kalau dia yakin hanya Allah, hanya Allah penentu segala-galanya, makhluk tidak jadi sandaran dan ini ketenangan luar biasa. Hadirin sekalian, apapun yang dijanjikan orang mau memberi manfaat itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki maka dengar-dengar orang berjanji kita dengar dia melanggar kita ingatkan tapi tidak boleh hati bersandar karena dia tidak bisa menentukan begitupun orang mengancam kita ya kita waspada tapi kita harus tahu yang mengancam kita tuh makhluk ciptaan Allah yang dia sendiri <laughs> tidak berdaya kalau tidak dikuatkan oleh Allah walaupun mereka mengadakan rapat gelap di ruangan gelap gulita saking rahasianya sampai mereka tidak bisa mendengar satu sama lain ini rapat bodoh Allah pasti tahu jangan Jangan terkesima kepada kehebatan musuh-musuh sehingga mengabaikan kekuatan Allah yang menggenggam mereka. Sejujurnya saya agak keberatan ya kalau membahas musuh-musuh seakan-akan musuh itu hebat, dominan. Ini rencana mereka, gimana kekuatan mereka dahsyat. Apa? Boleh kita perhatikan, tapi semua makhluk ciptaan Allah. Siapa sih yang tidak diciptakan oleh Allah? Hah? Siapa sih yang tidak diurus oleh Allah? Yahudi, kaum Yahudi itu kan hanya bonus bagi kita ladang amal. Lah hidup mereka diurus oleh Allah jantungnya didetakkan, darahnya dialirkan, diberi makan, dibesarkan. Mau lari kemana? Mau rapat di mana yang tidak nampak bagi Allah? Tidak ada satu sudut pun yang luput dari pengawasan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang lepas dari kekuasaan Allah secara sempurna. Ini benar hadirin. Makanya jangan terbuai oleh janji-janji. Dengar boleh dengar, tanda tangan tanda tangan, meterai meterai tapi Allah saja sandaran kita. Setuju? Apalagi kalau bertemu dengan orang yang mudah sekali berjanji, biasanya orang yang sangat mudah berjanji, mudah juga lupa kepada janji. Kita akan kalau bersandar ke makhluk gelisah. Padahal dia janji, mungkin dia ingin menepati janjinya. Tapi kalau Allah punya rencana lain, tidak terjadi. Mungkin dia meninggal sebelum memenuhi janjinya. Duhai calonku, engkau akan kunikahi. Aku janji. Dia tidak tahu bahwa sebelum nikah, beliau sudah dipanggil. Didatangi malaikat maut. Tidak terkabul janjinya. Kenapa saudara jadi tegang begini? Eh? Bagaimana ah, calon saya sudah janji sehidup semati. Ah, <laughs> jangan begitulah. Boleh janji, tapi insya Allah ya, tidak ada yang ngatur. Saudara. Nah, saudaraku sekalian, jadi sekarang kita fokus saja. Hanya Allah satu-satunya penguasa segala ketentuan seluruh makhluk la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tiada daya tiada upaya kecuali Allah yang memberikan kekuatan dialah yang maha agung pertemuan ini mutlak adalah pekerjaan Allah kalau Allah kehendaki sebuah takdir akan terjadi maka jalan takdir itu terwujud akan dibuat oleh Allah seperti Allah mau menciptakan kita jadi orang, itu takdir tuh. Ibu bapak ketemu. Sel telur dengan sperma ketemu. Karena kita mau dijadiin, jadi tuh. Nah, seperti mau berangkat haji, dilintaskan jadi ingin berangkat haji. Diberikan ongkosnya, dapat kuotanya itu sudah garis tuh. Ya seperti yang digigit anjing itu saudara masih ingat? dia minta jodoh keluar dari rumah langsung ada yang tertarik kepada dia nah, mengejar dengan penuh semangat tidak bilang-bilang dia menerkam bahkan menggigit masalahnya dia menggonggong saja walaupun betina dibawa ke dokter harus segera dibawa ke rumah sakit hari berganti hari tahu rahasia takdir karena jodohnya perawat demi terjadinya pertemuan dengan yang ditetapkan Allah jodohnya karena memang perawat itu spesialisasi bagian perawatan digigit anjing misalnya maka diaturlah oleh Allah anjingnya juga yang tidak terlalu ganas karena kalau ganas dia tercabik-cabik tidak jadi-jadi nikahnya atau anjingnya ompong misalkan ini dia tidak ke rumah sakit harus terjadi ke sana semua rangkaian takdir dia pemiliknya dan sudah ada di lauh mahfud tidak ada yang baru ya saya mohon maaf kalau mengulangi cerita ini termasuk yang ceramah ini ini kan tidak terbayangkan akan begini ini takdir tidak terbayangkan sama sekali yang terbayang saya itu jadi tentara dari dulu. Ayah tentara, cita-cita masuk akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang bahagia sekali. Tidak jadi TNI, Alhamdulillah katanya jadi Kiai. Ini unpredictable. Banyak teman-teman saya dulu tidak pernah terfikir bakal begini ya. Tapi dah Allah sudah punya rencana sendiri. Tapi apakah jadi ustadz yang Allah ridhoi atau jadi ulama su naudzubillah min zalik? Nah, itu pergulatan di sini. Ceramah bisa ceramah, tapi diterima atau tidak Allah Maha tahu isi hati. Ustadz Fuad juga enggak nyangka begini Ustadz ya benar atau nyangka Ustadz Roni bagaimana ngangguk apa artinya Ustaz? ngangguk nyangka atau tidak dari kecil tidak nyangka memang ini pesantren Darut Tauhid maaf ya Mungkin cukup besar pesantren ini. Kalau saudara mau tahu, hati saya nggak pernah kepikir bekal begini. Asa dari mana datangnya? Ada pesantren, ada sekolah, orang-orang datang. Saya juga bingung. Termasuk sekarang lihat saudara-saudara, nah darah datang hari ini. Ini hanya Allah yang ngatur. Benar, benar. Banyak yang jauh lebih pandai agamanya, Qurannya hafal, bahasa Arabnya fasih, ilmu fikihnya mumpuni, jauh banyak. Ay, tapi tak, takdir saya harus jadi bagian begini. Mudah-mudahan diterima. Nah, saudaraku sekalian, jadi sudahlah pena sudah kering wah kalau gitu ah apalah artinya cita-cita ya cita-cita mah cita-cita saja ingin boleh boleh tapi inginnya harus ingin yang disukai Allah ikhtiar gimana wajib kita kan harus nolak takdir pakai takdir yang lain misalkan kita sakit kita bisa menolak takdir sakit kalau kita mampu dengan berobat, takdir berobat. Kita tergelincir dalam dosa, itu takdir maksiat. Kita harus tolak maksiat dengan tobat. Kita berjuang pindah dari satu catatan Allah ke catatan Allah yang lain. Hebatnya ikhtiar tidak akan keluar dari pengetahuan Allah. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, takdir yang Allah siapkan ditambah nikmatnya. Kamu tidak syukur, takdir yang bakal menimpa azab yang pedih. Nah, kita harus kejar dengan takdir melimpahnya nikmat dengan kita bersyukur kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah jamin kita akan dicukupi. Cukup tuh bukan karena pintar, cukup tuh bukan karena hebat, ikhtiar. Cukup itu karena kesempurnaan keyakinan, bulatnya tawakal kepada Allah. Dan Allah tahu wa Ali alimum bidati sudur dan dia mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jadi tahu nih Allah tingkat tawakal kita. Kita bergantung ke orang, kita bergantung ke uang, bergantung ke jabatan, Lepas dari selain Allah dan bergantung ke Allah, Allah tahu ini kualitas tawakalnya mantap, cukup. Nanti kalau Allah mencukupi, kita tinggal diam, tidak. Allah takdirkan kita lapar, kalau Allah mencukupi, Allah gerakan kita untuk menjemput rezeki kita. Ada bayi di atas? Ya kita dulu pernah bayi ya nostalgia. Jadi semakin bulat hati ini yakin hanya Allah yang menentukan jauh lebih tenang. Ketika kita menganggap ada penentu lain selain Allah, selain gelisah, kita cenderung akan maaf eh, menjilat kepada dia akan fokus untuk menghibah, memelas, ngarep-ngarep dan ini penderitaan. Apakah tawakal tidak ikhtiar? Siapa yang mengatakan tawakal tidak ikhtiar? Tawakal itu kesempurnaan ikhtiar hati, sedangkan akal harus punya kewajiban lain, kesempurnaan ikhtiar akal. Tubuh juga kesempurnaan ikhtiar lahir, Sempurna jadi semuanya. Tawakal itu bagian dari ikhtiar, ikhtiar kolbu. Jadi jangan merasa ah saya tawakal, tidur saja. Nah, ini nyontoh siapa? Rasulullah tidak begitu. Yang sering dibahas tentang Siti Hajar. Siti Hajar itu ditinggalkan dengan anaknya, bayangkan. Di tempat panas, tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa di lembah Baka Mekah sekarang dulu Baka tapi karena yakin Allah akan menjamin dan tidak berbaring itu Siti Hajar lari sofa marwah sofa marwah tujuh kali dan Allah perhatikan lari sana sini Allah tahu persis tidak ada yang luput sampai puncaknya barulah Allah pancarkan air zam-zam. Kan mudah bagi Allah. Haus. Ya Pengen anggut. apa? Tapi apa menariknya mungkin? Apa saudara pikir rumit bagi Allah mengislamkan seluruh dunia ini? Atau tinggal kun fayakun soleh? Soleh semuanya. Benar? Tidak usah pakai dakwah 23 tahun. Rasul capek paket dilempar batu segala ya di diboykot lapar diperangi padang pasir eh berat tapi memang sunatullahnya begini harus kita jalani hati yakin kepada pengaturan Allah kekuasaan Allah yang sempurna lahiriah sempurnakan di jalan yang diridhoi Allah. Jadi tidak usah milih jalan-jalan yang macam-macam ya. Bisnis tender enggak usah ikut tender yang macam-macam. Maaf ya. Pelatihan di sini juga kalau harus ada suap-suapan begitu selain pernikahan Tidak Mau apa? Allah Maha Kuasa membagikan rezeki. Ada kejadian menarik. Ada seseorang membuka bisnis. Lalu ini di bagian perkomputeran. Bisnisnya bagus, lalu karyawannya makin lama kan tahu ilmu tuh, bisa ngitung. Lalu keluar dari perusahaan itu dan membuat usaha yang sama. tiap pinter keluar, bikin lagi. Itu ngebul kepalanya. Kenapa jengkel? Kenapa marah? Kenapa kesal? Pasti makhluk nih dalam hatinya. Kalau Allah dalam hatinya, udah gak ada jengkel. Kenapa dia usaha sendiri kita yang jengkel? Allah kalau mau ngasih rezeki ke dia lebih baik, lebih banyak karena Allah tahu kalau lewat kita ya cuman dialas pakai gaji sedangkan keperluannya untuk ngobatin ibunya untuk nyekolahkan anaknya belum lagi biaya kontrakan Allah mau ngasih ke dia kenapa jengkel tapi dia kan kerja di saya siapa yang ngasih ilmu kita juga Allah yang ngasih ilmu tapi nanti gimana rezeki saya <laughs> itu teh berarti yakin ada pemberi lain selain Allah. Kalau yakin Allah yang ngejamin rezeki, mau sebanyak apapun saingan, memangnya Allah jadi bingung. Hah? Dengar baik-baik, heh. Emangnya gara-gara ah, ini pinter kamu bagian seret? Enggak. Allah masih suka Allah saja. Nih di depan ini jualannya sama itu mirip ya. Enggak ada yang meninggal satupun karena enggak laku. Tadi ada laporan di sebelahnya jualannya sama. Ternyata tidak berkurang. Dan rezeki mah enggak akan ketuker. Ada yang bagian ditawar aja ada, belinya ke situ ada. Ya sudah, namanya rezeki sabar ya. Ada lagi yang bagian dicobain aja, belinya di sana enggak apa-apa. Hadirin, tenang ya. Ada Allah yang ngatur. Siapa kemarin santri yang mau nikah? Aa, doakan kenapa saya mau nikah ya tuh syukur tapi saya cemas ah cemas apa takut nanti nggak cukup rezekinya kalau udah berumah tangga ada berapa umur 25 tahun selama 25 tahun hidup ada nggak rezekinya oh kalau saya cukup ah cukup alhamdulillah nggak itu calonnya berapa umurnya sama 25 juga Gimana diperhatikan ada nggak di sini? Saya lihat ada ada cukup. Terus kenapa kalau udah nikah jadi pada hilang? Memang ada kalanya ditahan rezeki. Itu nggak apa-apa namanya rezeki sabar yang kita dapat. Nanti ditahan walaupun pinter giliran ditahan tetap peseret. Ada tabungan banknya bangkrut. Ada tanah nggak bisa dijual karena bermasalah sertifikatnya. Ada mobil mau dijual, mogok aja. Ah, giliran diseretin mah seret aja. Nanti giliran diambil oleh Allah. Ya pasti keluar itu. Motor giliran sekarang dipakai oleh si fulan, nanti dibeli ke sana. Kita anak sakit harus jual motor. Sing rido. Dunia mah pindah-pindah. Ya Gak mungkin di kita terus. Mau apa uang di kita terus? Harus pindah-pindah. Coba ada yang gajian kerja sebulan itu pontang-panting, capek siang, kadang lembur. Pas gajian berapa lama pegangnya uang itu? Hah? Berapa lama, Gak lama. Alhamdulillah ya Allah. hitung jamnya ya sampai ke rumah bu alhamdulillah gaji nih pindah sudah sebulan atau jungkir balik hanya bagian ngangkut tuh dari kantor ke rumah si ibu ya Allah alhamdulillah Kang terima kasih hitung berapa menit anak-anak nih buat bayaran sekolah Inna. bibi nih buat warung depan ini nih buat bayar listrik nih buat cicilan rumah dah gitu hanya lebih cepat itu kurang lebih 30 menit ya nganggur lagi sebulan ya, benar kelihatan saudara menjiwai sekali ini Itu si bapak sejujurnya nggak dikasihin semua tuh. Dia sembunyikan sebagian. Tunggu berapa lama. Pergi ke pom bensin, full tank. Pindah ke tukang pom bensin. Datang ke warteg jajan, pindah lagi. Begitu. Dan itu harus ringan di hati itu. Jangan megang. Enggak apa-apa. Aduh, ha, sekarang mateka juga 10 juta kalau ada bayar, nggak ada nggak usah sekolahin. Jangan dia bayar dia menggerutu. Itu TK tuh ada guru-guru TK hamba-hamba Allah yang akan dikasih makan oleh Allah. Ada penjaga sekolah, ada bagiannya. Itu hamba Allah semuanya tuh. Masa cuman kita yang harus punya uang? Mereka juga harus bayar kontrakan, mereka juga mau beli sepatu buat anaknya, beli susu buat bayinya, mau ngasih hadiah buat neneknya. Mereka juga mau nabung buat umroh. Udah lepas aja. Jangan suka diingat-ingat. Udah muter rezeki itu. Hati mah Allah aja nyantelnya. Setuju hadirin? Jadi jangan suka nyebut mahal. Mahal tuh bagi kita yang nggak punya duit ya. Benar? dah, nah ada Allah yang maha melihat, maha tahu, maha menguasai dengan sempurna, masya Allah. Dan inilah yang memenuhi hati kita tuh Allah. Enggak boleh lama dengan selain Allah. Kalau dengan selain Allah kelamaan gelisah. Mikir uang kelamaan gelisah. Mikir keinginan kelamaan gelisah. Mikir yang mengancam kita kelamaan gelisah. Mikir cinta, gelisah. Allah, nggak usah lama-lama. Ah, bungkus, lung. Eh bukan lung, sok. Kalau ngalung kan tidak sopan. Mangga ya Allah, sadaya-daya. Jangan kelamaan. Ya, ingat fokus kita tuh Allah, ihfazillah. Menjaga Allah supaya dominan di hati ini. Begitu. Mau tahajud, aduh takut ada jin. Kelamaan ingat jin. Ini ngebelegedeg di belakangnya. Jadi tidak mau nyebut walafdolin. Pelan. Kenapa? Takut ada amin di belakang. Eh ada itu yang begitu. Tapi ya Allah. Saya ciptaanmu. Jin juga ciptaanmu. Jin belum pernah saya lihat. Kenapa takut? Allah juga belum kita lihat dengan mata tapi pasti adanya ya dia penguasa segalanya zikir saja yang kuatlah Masya Allah makin fokus ke Allah nanti makin kempes takutnya ke jin tapi kalau ingat jin terus kumat kita jadi gesit ruku juga ke belakang Setelah hadirin Segala sesuatu harus jelas golnya Para pemain sepak bola otaknya tuh cuma ngegolin ke lawan Ya kan Di pinggir lapangan ada ngasih hadiah Nih bolu nggak dilihat Tetap weh bola ya Benar? Orang kalau sudah jelas golnya tidak akan mau melakukan kesia-siaan seperti yang balap lari dalam lintasannya jadi masuk finish juara itu lihat dia tidak mau melakukan gerakan apapun yang tidak mengarah kepada tujuannya apakah sambil maaf ya sambil lari itu tangannya enggak mau dia karena ini enggak jelas atau lihat kiri kanan dadah pasti enggak mau dia di kiri kanan ada yang bawa TV atau enggak, enggak mau. Pol. Nah begitulah orang yang marifat Kalau mau pol dekat dengan Allah, udah enggak usah segala dipikir. Yang bisa membuat lari dari Allah. Akan terpikir, kita akan hidup normal ya dengan berbagai masalah setiap waktu. Tapi tidak enggak memalingkan dari Allah. Justru makin megang ke Allahnya. Karena dia tahu hanya Allah solusi itu. Anak kurang nurut. Siapa yang ciptakan anak? Kan? Jawab. Sing mantap jawabnya hadirin. Yakin? Nih kalau mantap tuh seperti ini. Apakah saudara mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Nah, itu kan mantap ya. Anak ciptaan Allah, sempurna dia penciptanya. Yang ngurus anak setiap saat siapa? ya gen Ah, orang tua mah ngurusnya juga nggak jelas. Memandiin nggak bersih, malah tambah kotor. Pakai jengkel itu juga. Allah mah ngebersihin semuanya Eh, keringat dikeluarkan, air mata kotorannya dikeluarkan, oh, semua diurus pagi-pagi keluar kita paling ngebuang dikit yang beres oleh Allah. Yang mendetakkan jantung anak siapa? Yang ngebulak-balik hati anak siapa? Kalau fokusnya mata ke anak, hati ke anak dan ke Allahnya enggak gelisahnya yang besar anak nangis, anak demam, harus kuat ke Allahnya. Ya Allah, ini milikmu, ciptaanmu. Dengan izinmu demam, engkau pula yang bisa menyembuhkan. Ya Allah, tolong. Itu zikir yang kuat bisa membuat tenang. Saya pernah dengar berita seorang ibu yang anaknya koma. Apapun kata dokter, ibu itu cuma satu yang dilakukan. Ngaji terus di ruangan itu izin Allah sudah bebas dari koma. Kenapa ibu berita apapun ya dokter mau bicara apa saja tetap Allah kok yang menggenggam anak saya. Mau orangnya sakit ringan, koma tetap saja Allah yang menguasai anak. Jadi berita apapun dari dokter ibu ini tidak pernah lepas dari penguasa langit bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Makin cepat seperti itu apa kita akan hidup normal ya, ketemu banyak orang, ketemu banyak masalah. Tapi disiplin Allah, Allah. Sehingga Allah tuh mendominasi. Kita juga jatuh bangun. Nih contoh. Kita kan ditipu setan nih. Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Tapi dia nggak kelihatan. Mau nonjok-nonjok siapa? Setan yang membisiki ini ya, kan minal jinnati wan nas. Mungkin yang wujud manusia mah rada bungkelekan, tapi yang ngebisikin ini nggak kelihatan. Kan lelah sekali kita ber, bertempur lawan yang nggak kelihatan. Kenapa kita nggak minta tolong kepada yang menguasai yang diciptakannya? Allah yang menguasai setan jarang kita wirid billahi billahi rajim. a'udzubillahi minasyaitonirrajim a'udzubillahi minasyaitonirrajim a'udzubillahi rajim. ini sedang jengkel sedang marah kan zikirnya itu bukan astagfirullahaladzim sih ya astagfirullahaladzim mana teh kita kita teh tampilingan hiji astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim itu memang istighfar ya. Tapi udah nggak ada contohnya dari Rasulullah istighfar pelatot pelotot begitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakin Allah yang menggenggam. Allah tahu setan ngebisiki kita. Kira-kira disia-siakan tidak oleh Allah. Tidak mungkin disia-siakan. Dia sudah janji kok dan memang kita disuruh dia lagi ya kan disuruh Allah termasuk nafsu kita tuh nggak jelas nafsu tuh seperti apa tapi hasilnya kalau udah nafsu kan bisa kunang-kunang seribu satu malam kenapa kita nggak minta tolong ke Allah untuk melunakkan nafsu lihat yang aduh ya Allah astagfirullah tolong tolong ya Allah tolong ya Rob ya Rob ya Allah ya Allah kuatkan kuatkan ya Allah tolong tolong tolong saya memang belum mendengar riwayat doa seperti itu hadirin. Tapi Allah juga tahu kita bahasa Arab juga susah, mau help-helpan juga enggak jelas dah orang Sunda yang tolong ya Allah, a'udzubi kalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Kuatkan ya Allah, kuatkan ya Allah. Ya Allah ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik, sabit qalbi ala dinik ya Allah, kuatkan, kuatkan. Ketika nafsu mulai bergejolak, banyak keinginan, ketika syahwat membara atau minta sama Allah yang menciptakan tubuh kita hardware software dua-duanya ciptaan Allah benar kita nggak jelas nih atau saudara ketika dilanda asmoro memboro aduh ya Allah saya jatuh cinta ampun sengsara ya Rob please terlalu dalam cinta ini ya Allah ambil ya Allah Sing sopan doanya ya, jangan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Bisa tuh cinta mendalam tuh bisa jadi syirik ya. Dan kita tahu orangnya. Tolong ya Allah, ingat dia. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika Ingat, fokusnya Allah lagi. Kalau kelamaan kepada makhluk, wah gelisah, belum lagi rindu, pening, ngatur rencana dan gak pernah kejadian rencana itu. Dan gak berani ya. Tinggal strategi mas strategi we kemana? Udah Allah lagi. Setuju hadirin? Ingin sesuatu kembali ke Allah karena belum tentu bagus yang kita inginkan ingin beli mobil, maksain diri, ya Allah, ini tuh udah makomnya belum beli mobil. Apakah akan jadi pengotor hati, pembersih hati? Ini ada mobil yang dijual murah. Memang murah karena dia mantan angkot yang dicat baru, tapi kan gak bisa pergi. Maju dikit ring seher pegat, ya. maju dikit keberem, Ujungnya kita selain beli bensin, beli komponen gak ada habisnya nggak dipakai gengsi dipakai gaji habis itu pasti nggak minta tolong ke Allah ya mungkin lebih sibuk dengan penilaian tetangga semua tetangga punya mobil masa kita tidak punya sok atuh Tuhan kan tuh tetangga itu Allah saya biarin kita nggak punya motor nggak punya mobil banyak tapi saya jadi naik ojek enak dibonceng, nggak beli bensin, nggak ganti oli, nggak kempes ban, benar? Tapi saya harus bayar. Ya iya, namanya juga naik ojek, nggak kira-kira, nggak apa-apa nggak rezekiin ojek, ya ojek juga hamba Allah harus makan, harus nyiapin rumah, anak, sekolah dan sebagainya. Kenapa berat? Biar aja lalu lintas rezeki, betul? Sing ringan dunia ini hadirin. Nah begitulah. Ayo tentukan fokusnya Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin berhati bersih, mencintai Allah. Gak boleh lari kemana-mana hati ini terlalu lama. Ya, selain Allah hanya ciptaan Allah yang gak punya apa-apa, yang tidak bisa memberi manfaat tanpa izinnya, tidak bisa membawa mudarat tanpa izinnya. Semuanya genggaman Allah. Nggak bisa jatuh nih sehelai rambut pun tanpa izin pemiliknya. Orang mau menjolimi kita, kalau Allah tidak izinkan, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa celaka. Ini milik Allah nih, nggak bisa luka tanpa pemijin pemiliknya. Benar? Jangan cari bahagia dari pasangan hidup. Ibu-ibu, ini berulang kali dikatakan, jangan cari bahagia dari suami. Kenapa? karena suami ibu juga nggak bahagia bodoh-bodoh ngebahagiain orang lain dia aja menderita ya halo nah cari bahagia dari Allah pemilik hati kita jangan nyari bahagia dari makhluk ya ah bagaimana kalau saya kesini nyari niat nyari ilmu dari AA gini niat cari ilmu dari Allah Mudah-mudahan yang bicara ini jadi sebagian jalan ilmunya, gitu. Nanti kalau nyari ilmu dari saya, giliran saya nggak ada, saudara jadi nggak semangat. Padahal kalau Allah mau ngasih ilmu, lewat siapa saja. Tapi penceramah itu mah nggak enakan. Tunggu dulu, yang penting bukan enakan nggak enakan, ilmunya benar atau tidak. Kalau minta ke Allah mungkin sederhana penyampaiannya. Tapi kalau Allah izinkan masuk tuh ke hati. Aneh ah, saya tuh sebetulnya banyak pertanyaan, tapi kenapa pas saya dengar ini merupakan jawaban dari pertanyaan saya? Gak ada yang aneh ah, tuh, Allah udah tahu kita banyak pertanyaan, ya makanya digerakin ke sini juga. Boleh jadi salah satu jawabannya ada Ari Ate Sakti tahu hati boro-boro ya saya aja banyak masalah yang nggak tahu isi hati dan tidak ingin tahu itu mah bukan kapling saya kapling saya mah memperbaiki diri tobat berusaha lebih baik dan berusaha melakukan yang terbaik udah itu tidak untuk menyelidiki hati orang bukan wilayah kita ya lebih efisien hidup ini ya demikianlah hadirin cukup harus jelas kalau cukup cukup kalau tidak jangan suka ngambang gitu hadirin setiap hari kita harus ngambil keputusan ya atau ah juga udah tahu atau nggak usah nanya memang selalu bela diri ya baik doanya sudah jelas ya mukallibal kulub. Allahumma mu, ya mukallibal kulub. Sabit kolbi ada dinik. Ini supaya kokoh dalam agama. Alhamdulillah. Ayo ah disiplin ya. Tentukan apa golnya dan fokus. Jangan sembarang lari. Enggak usah segala dipikirin. Ini dipikir terus, ini dipikir. Rugi. Ah itu artis nikah. Terus mau apa? Hmm? Udah alhamdulillah doain sing sakinah beres. Eta sepak bola ah, kalah. Terus mau gimana? Mau main di sana? Ya sudah, sepak bola kalah ya udah kalah. udah begitu di lau mahfudnya. Ya. Ah, ngobrol dengan Amang nggak rame ah. Ya apa yang keluar dari lauh mahfud ya udah tuh biarin. Kalau nonton sepak bola tuh jangan hanya lihat ramenya tapi lihat kekaguman kepada Allah. Allah ngasih rezeki begitu banyak. Lihat orang yang lari. Ini kan ciptaan Allah pada saat lari dengan gerakan luar biasa. Itu kan luar biasa dahsyat. Mata melihat bola, otak berpikir, langsung kaki digerakkan, otot. Ini siapa yang ngurus sistem tubuh begini sempurna? <laughs> Jantung didetakkan, nggak meledak tuh. Tetap. Darah juga nggak muncrat, nggak diatur. Poni-poni mengeluarkan keringat supaya kulitnya ini tidak kepanasan. Masya Allah. Dia haus, disediakan air. Gelekek, gelekek. Itu otot, sendi. Masya Allah, ini kan menakjubkan. Daripada sekedar nonton sepak bolanya, mending pertunjukan bagaimana Allah menciptakan makhluk dengan sempurna. Oh, siapa yang bisa bikin? Robot aja sepak bola, lihat robot bikin anak-anak. terat teng. Ah, lemot sekali. Benar? Tapi kita lihat robot gitu kagum tuh ini senior Jepang luar biasa ya. Ayo lihat yang bikin yang nggak dipuji tuh Allahnya. Kita yang lemot berarti ya. Nah, nah bagusnya gitulah. Allah, Allah. Mau nonton TV, lihatlah pertunjukan tentang keagungan Allah. Maaf ya, Coba lihat film dunia binatang. Aduh, masya Allah, masya Allah. Itu nambah iman tuh bisa nangis tuh. Gajah tuh melahirkan tuh bayi segede gitu, nggak pakai bidan tuh, nggak ada sungsangnya, padahal ada tulalenya. Wah, beres tuh. Tahu gajah melihat sambil berdiri saudara. Jelek itu bayi nggak remuk itu kulunu kulunu masya Allah berdiri jalan masya Allah masya Allah saya penggemar TV ya acara yang bisa meningkatkan iman karena tidak usah masuk ke laut sudah banyak sekarang bisa lihat lautan bagaimana cumi-cumi bagaimana uh, paus yang wah 54 ton Cukup itu rezekinya. Ternyata paus itu selalu dikelilingi oleh ikan-ikan kecil yang kemarin diceritakan tuh ya. Paus itu sehari 4 ton nanti. Sekali ngebuka mulutnya 80 ribu liter masuk. Masuk tuh ikan-ikan kecil. Beres sekali mangap coba kalau mulut paus kecil. Aduh. Bisa keram mulut anak. empat ton ada. Beres. Masuk. Dari mana ikan-ikan kecil itu makanannya? Ternyata plankton. Lebih kecil lagi. Dari mana plankton makanannya? Ternyata pipis dan kotoran nih Paus. Muter itu. Jadi buang airnya paus itu sedemikian lupa mengandung nutrisi makanan untuk para plankton itu plankton yang kecil itu makanan ikan-ikan kecil dan ikan-ikan kecil itu makanan pos beres beres itu 54 ton beres rezekinya ah kita bangsa setengah kintal begini ya benar hei betul kita suka lihat bagaimana singa menerkam oh, waduh nggak tega lihat singa menerkam kijang dah udah rezekinya oleh Allah diatur singa tuh ketika ngegigit tuh rep ke sini nggak lama mati tuh yang digigit udah oleh Allah diilhamkan cara siapa yang ngajarin mas singa nggak tahu tapi oleh Allah diatur rep gigitan ini dari sini mati baru dimakan sebetulnya nggak jauh dengan kita kita jauh lebih keji tuh sekali makan ya ikan, ayam, lele yang ikan kecil-kecil, impun di pais, aduh ganas kita ini. Benar? Eh, saya kalau lagi makan ayam apa bedanya saya dengan itu ya? Kita mah lebih keji lagi tuh makanya para ikan tuh mungkin ya menasehati anak-anaknya. Nah, jangan sampai ketangkep manusia. Keji. Pertama nyangkut ke sini ya enggak? udah gelepak-gelepak digeprek nah udah gitu kulit kita disisit sampai coplok udah gitu dibelek perut nah isinya dikeluarkan kan kejam sekali Hindun aja ngeluarin jantung sudah dianggap kejam ini dibelek dikeluar udah gitu nah ada minyak mendidih loh nah kita digoreng nah jarang kita tobat makan ikannya nah. Iya ini raos lelete nyakrek gitu. Aduh. Benar? Kan keji banget tuh sate kambing. Ada gambar kambing. Sop kaki kambing ya Sop buntut. Aduh kan kejam gitu ini enggak segala dikunyah ya. Jeroan. Lihat di ya maaf yang dagang-dagang bebek, bebek goreng, bebek bakar itu kan alah asal ada kejam kita deh. Tapi dah memang begitu sunatullahnya. Asal si wirid hmm, astagfirullah. Ibu bebek maaf. Kan ada burung dara itu anak burung dara. Aduh, masya Allah. Harusnya ya Allah, ya Allah engkau siapkan semua ini. Enggak boleh lepas tuh dari Allah. Apalagi lihat sambal ya. Saudara tahu e, tentang pecel lele. Itu sambalnya Masya Allah enaknya hadirin. Lele kering digoreng, dicolekan sama pecelnya itu. Lihat itu, tomatnya dari mana, cengeknya dari mana, garamnya dari mana. Itu kan mewah sekali walaupun delapan ribu rupiah. Itu Masya Allah ngumpulkan kecoetnya itu. Begitu rumit, beres tuh. Tapi dah jarang ingat ke Allah ya. Ah yang pacarnya lihat ya kurang asak yang. yang tengah nah ya. Harusnya ketinggalan coet. tuh Nah maksud saya tuh begitu Zikir tuh jangan lari kemana-mana Makan ke Allah Minum ke Allah Makan obat ke Allah Benar? Sakit juga ke Allah lagi Jadi terus disiplin Allah lagi Allah lagi Sampai penuh hati teh Allah Allah Insya Allah enak gitu Kita akan ada yang menyakiti Ya akan ada yang ngata-ngatain yang nggak enak nggak apa-apa itu juga terjadi biiznillah dan itu dah kalau kita dipuji terus-terusan juga nggak rame mau sudah dipuji terus-terusan pas ketemu orang Acep Kasep Acep hebat mual benar coba harus variasi yang satu muji, yang satu nyaci, yang satu ngedeketin, yang satu ngejauhin, yang satu malah takjub, yang satu ngetawain, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Gini ya, kalau suatu saat saudara mendapat sesuatu yang nggak enak dari orang lain, kalau orang itu orang beriman, itu terjadi Bismillah Dengan izin Allah, kita bisa milih tuh. Mau jengkel? Kalau kita jengkel, sakit hati saya. Ah, lihat ya dari ngomongnya aja. Nah, kebayang Rasulullah begitu ya kan? Terbayang tidak? Perih hati saya Umar. Gak mungkin, gak ada. Umar juga, saya juga perih. Karena sebetulnya saya merasa bersalah mencontohkan begitu ya, karena tidak mungkin Rasulullah begitu. Pilih Mana nih yang Allah sukai? Mau sakit hati? Saya nggak nyangka dia menyakiti saya begitu. Dia benar-benar mencabik-cabik perasaan saya. Terus saja ngarang dan itu pasti tidak tenang. Ya Allah balas, balas. Ngomongnya juga tidak akan tenang. Bandingkan dengan yang begini. Ya Allah, dia adalah saudara saya seiman setiap orang tidak ada yang sempurna pasti dia juga ingin baik hanya ada kalanya tergelincir sebagaimana saya gudangnya tergelincir ya Allah ampuni saudara saya ini hapuskan dosa-dosanya dan cegah agar tidak mengulangi keburukannya Ya Allah, buatlah hati saya tetap menyayanginya. Memaafkan. Enak tidak? Enak tidak? kekitanya juga enak. Dia jelek, <laughs> saya lebih jelek. Dia nipu. Berapa banyak orang yang saya tipu? Tipuan dia kepada saya lebih sederhana daripada tipuan saya kepada yang lain-lain. Dia berbuat jelek, saya lebih buruk. Daripada capek mikirin dia dan jengkel, lebih baik mikirin dosa-dosa kita triggernya adalah keburukan dia jauh lebih menenangkan hati dengan sibuk memeriksa dosa kita jadi dihina orang perbuatan jelek orang ke kita tuh bisa membuka gerbang tobat bagi kita dan bisa membuka gerbang kebaikan kita bagi dia cobalah minta agar dia diampuni Allah agar dia tidak tergelincir. Oh, enak ke hati itu. Kenapa enak? Karena Allah senang. Allah tahu ini hambanya ngedoain kebaikan dan Allah yang memberikan ketenangan. Siram hati kita dengan ketenangan. Bandingkan dengan ya Allah. Menengusnya juga mirip tuh, ya. Binasakan dia. Allah yang menciptakan, Allah yang ngurus, Allah yang eh, ngejagain. Kita enak aja minta membinasakan dia, <laughs> kurang ajar benar. Berani gitu? Sembarangan, ya kecuali yang jelas-jelas Rasul juga membencinya, Allah membencinya. Bencilah orang yang Allah benci. Tapi jangan membenci karena kita benci. Kita boleh membenci yang Allah benci, amal soleh itu. Tapi jangan benci orang karena kita merasa sakit hati. Banyak PR-nya dalam hidup ini. Tahu kesimpulannya apa hadirin? Ternyata semua itu pergulatan hati. Orang yang paling hebat bisa meng, meng, melakukan pergulatan hatinya di dalam nih. Itu luarnya akan jadi ikut bagus. Nah, kalau tidak hati-hati kita hanya ngebagus-bagus luar. Ngebagus-bagus baju, ngebagus-bagus make up. Ini dangkal sekali kalau hanya itu pikiran kita siang malam, kan? Saudara-saudara sekalian, di dalam melakukan persahabatan kita membutuhkan teknik bicara eh, lebay ya Bukan tidak boleh kursus berbicara, tapi dari sini pergulatan hati inilah yang harusnya jadi fokus kita juga. Benar? Karena kalau hatinya berhasil menaklukkan nafsu, langsung keluarnya baik seperti doa tadi. Tapi kalau di dalamnya udah gagal, langsung wajah tuh sikap kata rusak. Tunggu besok tunggu besok. Padahal tengah malam dia sudah ditunggu oleh malaikat maut. Malam itu membara saja. Ah, itulah fokus kita adalah bagaimana kita supaya bisa selalu kembali ke Allah dalam segala urusan. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah perbaikilah urusan saya semuanya Jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang mau dibaca Ustaz? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan kehidupan akhirat. Benar, sedikit saja. Sebentar lagi. Lelah, jangan terlalu silau sama dunia ini ya. Jangan kagum sama dunia, biasa aja. Kagum tuh kepada orang yang tidak diperdaya oleh dunia. Jangan kagum sama popularitas, topeng dunia. tidak ada apa-apanya lah. Kagum tuh kepada orang yang bening hatinya. Yang lurus, istiqomah di jalan Allah. Informasi ladang amal. DKM dari Tauhid membuka ladang amal kepada para jamaah yang akan berwakaf berupa karpet dengan ukuran per meter 350 ribu rupiah saya ingin tahu oh, gitu nggak usah gitu dan tidak menghasilkan apa-apa ya gak? nyumbang enggak malah ha ah, begitu saya juga kaget 350 ribu untuk lantai masjid. Karpetnya tebal, bagus. Karena mudah-mudahan bisa dipakai, ini banyaknya itikaf sehingga bisa pakai ibadah dengan bagus. Asalnya mau tiga baris, satu, dua, tiga untuk saf yang utama. Ini enam baris dulu. Ah, ketika mendapat informasi begini, semalam ada yang tukar pikiran. Wah, saya sedang diuji banyak masalah gelisah gelisah pengen urusannya beres, berani bayar berapa kira-kira untuk tenang kan berani bayar berapa untuk bisa tenang berapa nih ada karpet tiga baris bayar alhamdulillah dibayar hadirin besok 28 juta jadi sudah tiga baris tinggal tiga baris lagi ya saya tidak mau seseorang ngambil tapi inginnya sebanyak mungkin orang yang dapat. Tiap orang sujud sudah dapat pahalanya. Wah, ah, berat ah. 350 ribu semeter mah, cairnya kuat 3.500 patungan ke RT ya beli semeter. Kalau saudara nggak sanggup sesuai maksimal kemampuan. Mengapa? Supaya banyak yang sholat ngalir terus pahalanya. Ya, uangnya juga milik Allah, benar? Bagi saudara yang minat dan tidak akan berkurang harta dengan amal jariah begini. Ini nomornya. Ini namanya nomor ganteng ya. BNI Syariah, BNI. Bank Nasional BNI itu apa sih? Bank negara. Oh, itu ujian nasional. Maaf hadirinnya UN. <laughs> Bank Negara Indonesia Syariah. Nomor rekeningnya ini bagus nih. 3333 berapa? Berapa kali? 4. 222 888. Berapa? Coba sebutin dua 2 2 delapan tapi maksudnya bukan hanya buat ngapalin itu hadis. Dah nggak ngepek saudara apal juga. Yang penting mah ditransfer ke sini. Ah. Benar. Catat. nggak cukup ya. Si Amang ngajebak aja tahu gitu nggak akan apal. nggak bisa, saudara udah apal. Yang Silakan bagi yang minat lakukanlah ini ya. Mudah-mudahan karpet ini enak, ahwat enak, itikafnya bagus, saudara dapat juga pahala. Ini tadi rapat DPU dompet peduli umat. Kita berusaha orang bersedekah itu bukan karena kita perlu uangnya. Tapi kita ingin sebanyak mungkin orang dapat banyak pahala. Paham tidak hadirin? DPU itu lembaga dompet peduli umat itu bukan pengen uang saudara mau ngapain tapi ingin umat jadi lebih senang bersedekah, berarti dia lebih tertolak balaknya, lebih melimpah rezekinya, lebih diampuni dosa-dosanya, lebih tentram hatinya. Itu. Jadi memotivasi sedekah itu supaya buat balaknya enggak jadi, musibahnya, pahalanya meningkat, mengalir terus sampai kiamat kan untung umat. Nah, si rezekinya itu dipakai nolong saudara kita yang sedang perlu dia pun terselamatkan, dia bisa jadi ingat ke Allah, bersyukur ke Allah, ngedeketin Allah. Begitu, nah lembaganya DPU, dompet peduli umat. Jadi kita mah tidak pusing dengan omzet, tapi ingin sebanyak mungkin orang bersedekah supaya dapat pahala dan sebanyak mungkin manfaat bagi yang dibantu. Subhanallah, benar? Alhamdulillah. Terima kasih sahabatku sekalian. Saya pamitan juga Menurut rencana manusia Hari Sabtu berangkat ke Tanah Suci Kita ada tiga rombongan KBIH Bandung, KBIH Jakarta Dan MK Travel Kerjasama dengan Rajek juga 25 <clears throat> hari di sana Doakan Supaya diterima oleh Allah Mabrur dan sebagai pembimbing bersama Ustadz Mulyadi bisa benar-benar mengemban amanah ini sebaik-baiknya. Harus papaitan kalau pergi jauh ya. Kita tidak tahu ajal setiap orang, termasuk tidak tahu ajal saya. Kita sudah dengar banyak yang berangkat ke sana kalau sudah waktunya wafat wafat di sana. Doakan supaya saya panjang umur Bisa kembali berjuang lagi bersama-sama Tapi kalau saya tidak kembali lagi Karena ajal menjemput di sana Pesan Makmurkan pesantren ini sebaik-baiknya Jangan karena kematian seseorang Kemudian semangat belajar berkurang Orang tidak punya apa-apa Yang punya segala-galanya Allah kalau niat saudara tulus, Allah mudah ngasih ilmu lewat siapa saja. Jaga pesantren ini, makmurkan baik-baik, ya. Dan doakan supaya saya bisa husnul khotimah. Dan kita berusaha sama-sama kumpul di sorga nanti ya. Yaitu tempat pulang. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke sini. Tapi kalaupun tidak kembali lagi, kita sama-sama kumpul di sorga.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 kita sering berburuk sangka Allah tahu kemusrikan kita Kemunafikan-kemunafikan Allah tahu siapapun yang hidupnya mendekati jina tergelincir berbuat nista Allah maha baik masih menutupi aib-aib dosa maksiat orang-orang menyangka kita ini orang baik-baik padahal Allah tahu yang tersembunyi kita tidak tahu besok masih hidup atau tidak Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan ampunan bagi kita semua. Marilah kita beristighfar hadirin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. أستغفر sambil jujur buka lembaran-lembaran kelam lembaran kotor istighfarlah hadirin Allah maha mendengar siapapun yang memohon ampunannya Astagfirullahaladzim Astagfirullah Istighfar Mintalah ampunan bagi yang hidupnya kelam, hitam, kotor mintalah ampunan yang sering durhaka kepada orang tuanya yang matanya mendekati jina yang pikirannya yang tubuhnya kotor yang hatinya busuk istighfar yang penuh kedengkian, buruk sangka. Astagfirullahaladzim Astagfirullah Astagfirullahaladzim Wa atubu ilaih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah ya kafur Rahim Ya Arhamar Rahimin Doa yang maha menatap Engkau janji Majlis ilmumu Majlis cikir padamu Adalah majlis yang penuh dengan ampunanmu Inilah kami ya Allah hamba-hambamu yang kotor Yang bergelimang dosa Yang berlumur aib Benar-benar mohon ampunanmu ya Allah Ampuni sebusuk apapun diri-diri kami ya Sekelam apapun Ampuni dosa yang sengaja Yang tidak sengaja yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Dosa yang berulang-ulang. Aduh ya Allah. Padahal kami tahu itu dosa. Ampuni tobat-tobat kami selama ini ya Allah. Berikan kekuatan kami menghindari maksiat ya Allah. Berikan kekuatan kami mengendalikan nafsu. Jangan biarkan kami tergelincir, terjerumus dalam dosa. Sekecil apapun ya Rob Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya Rabb Wahai Allah jadikan saat ini saat engkau ampuni ibu bapak kami Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara Ampuni guru-guru kami ya Allah Para ulama Hamba-hambamu yang kau pilih menjadi jalan hidayah Ilmu bagi kami Ya Allah jadikan saat ini saat kau kabulkan doa Inilah kami yang lemah, tiada daya memohon kepadamu, wahai yang maha gagah, maha perkasa, ya kohar, ya zal jalali Inilah kami yang tidak punya apa-apa memohon kepadamu, wahai pemilik langit dan bumi. Kabulkan doa kami ya mujib, amin. Hadirin doalah masing-masing, amin. Jangan ragu-ragu. Allah maha dekat. Maha mendengar Maha mengabulkan doa Hanya Allah yang kuasa merubah takdir kita Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir you. Ya Allah kabulkan Ya Allah doa kami Ya Rabb Ya Allah Allahumma ja'alan Allahumma ja'al hajjan Allahumma ja'alna hajjan mabrura Wasayan mashkura Wadanban magfura Watijaratan lantamur Ya Allah catatkan jamaah ini engkau undang ke Baitullahmu Ya Allah yang maha adil Undang ke Baitullahmu jamu di arafahmu ya Allah jadikan haji haja yang mabrur mabrurah ya Allah sempurnakan keislaman kami ya Allah berikan nikmatnya ibadah doa yang kau ijabah rezeki yang halal barokah karuniakan lahir batin sehat walafiah ya Allah bukakan pintu ijabah jadikan sisa umur ini barokah Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله Hadirin, terima kasih. Mohon maaf. Di bawah ada beberapa buku asyakur, silakan bagi yang memerlukan. juga rekaman DVD tentang tausiah ringkas sudah ada di bawah mudah-mudahan manfaat subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sekali lagi terima kasih dan mohon maaf mohon maaf sebesar-besarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh